Dan sikap syukur ini adalah merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan terkait dengan masalah zikir ibadah dengan mengucapkan zikir zikrullah adalah merupakan ibadah yang mudah bahkan sangat mudah namun ibadah yang mudah ini bila tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala maka manusia akan lalai untuk mengerjakannya bila tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala maka ibadah yang mudah ini tidak dikerjakan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dituntunkan di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menandakan bahwasannya seseorang baik dalam beribadah Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat-sifat hambanya yaitu dengan salah satunya sifat baik hamba-hambanya itu yaitu dengan menyebutkan bahwasannya hambanya itu banyak berzikir. Di dalam Surah Al-Ahzab ayat ke-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman wadzakirina wadzakirina Allah katsiran wadzakirati a'adda lahum maghfirah wa ajran 'azima Orang-orang yang berzikir Kaum laki-laki yang berzikir mengingat Allah dan kaum wanita yang berzikir berzikir banyak berzikir a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima maka Allah telah siapkan bagi mereka maghfirah ampunan wa ajran azima dan balasan yang sangat besar Di dalam ayat ini disebutkan sifat ciri daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ayat ini yaitu orang yang banyak menunaikan zikir wa dzakirinallaha katsiran wadzakirati baik laki-laki maupun perempuan yang banyak berzikir a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima maka telah Allah siapkan telah Allah ya, sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar ini diantara faidah daripada zikir itu. Datangnya ampunan ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala dan pahala yang sangat besar. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasannya tanpa taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, banyak manusia yang kemudian tidak bisa menunaikan amalan ibadah yang mudah dan ringan ini.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 Subhanahu wa taala mengingatkan perihal terlalaikannya seseorang dari zikrullah yaitu di antara sebabnya ya, terlalu sibuk seseorang bergelut dengan dunia untuk mendapatkan harta kekayaan atau bahkan mungkin tersibukkan dengan anak-anak sehingga kemudian ya, lalai lahun dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk hal yang demikian, agar manusia tidak terjebak kepada kerugian, rugi di dunia apalagi nanti rugi di akhirat. Maka hadir di majelis-majelis zikir, -majlis adalah merupakan salah satu upaya untuk bisa mengingatkan diri kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha illa haffat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah Tidaklah sekelompok kaum duduk dalam satu majlis yang di situ urunallaha Orang-orang yang di majlis itu mengingat Allah, berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiadalah mereka itu berkumpul illa haffat bihimul malaikah kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka wa ghasyiyatuhumur rahmah dan mereka pun akan diselimuti dengan rahmah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala wa dzakarahumullahu fiman indah dan Allah akan menyebut-nyebut mereka memuji mereka di hadapan makhluk Allah yang ada di sisinya para malaikat tentunya ini di antara keutamaan seseorang yang senantiasa berupaya untuk bisa yadhkurunallah mereka berupaya untuk selalu berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Kenapa demikian karena orang-orang yang beriman sifat orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala maka bergetar hatinya dengan zikrullah dia akan merasakan ya, pada batinnya, pada hatinya ya, rasa bergetar itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu hum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu idza dzukirallahu apabila disebutkan nama Allah ya, wajilat qulubuhum bergetar hati mereka. Itulah sebab betapa nikmatnya berzikir. Ya, berzikir mesti menyebut nama Allah, ya, misalnya subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tiada ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Illallah, kecuali hanya Allah saja. Dan berbagai macam bentuk-bentuk zikir lainnya. Yang diingat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wajilat qulubuhum, hati mereka itu akan bergetar. Itu ciri sifat daripada orang yang beriman ketika nama Allah itu disebutkan. Ya. Nah, sehingga dengan ia berupaya untuk bisa berzikir, maka sebenarnya ia sedang mengupayakan untuk selalu bisa menghidupkan keadaan hatinya. Itulah diantara keutamaan berzikir. Zikir adalah perkara yang mudah untuk dilakukan. Tetapi keutamaannya sangat besar sekali. Mudah diamalkan. Dan manfaatnya sangat besar sekali. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam bersabda, "Subhanallah, wa bihamdihi fi yaumin mi'ata mar khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahari Seseorang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi ya. mengucapkan subhanallah wa bihamdi ya. Maha suci Allah dan dengan memujinya fiyau min mi'ata marrah dalam satu hari ia mengucapkan seratus kali ya. maka apa yang terjadi hutat khatayahu. maka akan dihapus dosa-dosa dirinya dosa-dosa orang yang mengucapkan zikir subhanallah wa bihamdih sebanyak seratus kali dalam satu hari itu ya, akan dihapus dosa-dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahri meskipun dosanya itu semisal zabadil bahri, buih banyaknya buih di lautan. Sangat luar biasa sekali. Amalan yang sebegitu ringan, amalan yang sebegitu mudah tapi melarut menghapuskan dosa-dosa kita, memupus dosa-dosa kita. Ini perkara yang menakjubkan dari zikrullah. Ya. ya subhanallah maknanya mensucikan. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari beragam macam uyub. Dari berbagai macam kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Ya, sehingga Allah adalah yang paling sempurna, Allah adalah yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, celah. Subhanallah. Wa bihamdi dan dengannya. Ya, dan dengan memujinya, memuji Allah Subhanahu wa taala karena memang yang pantas untuk mendapatkan pujian hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghayati zikir ini, kita akan menjadi orang yang tawadu, yang rendah hati, tidak ingin dipuji, tidak ingin dieluk-elukan, tidak ingin. Ya. Tidak ingin dikatakan hebat, ya. maka akan hilang sikap ujub pada diri seseorang yang senantiasa berupaya untuk merealisasikan apa yang ia lafadkan, apa yang ia ucapkan. Lisannya basah dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdih dan dengan memujinya. Artinya yang patut mendapatkan pujian hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dirinya hanya manusia biasa. Tidak layak dan tidak patut untuk mendapatkan pujian. Yang berhak untuk mendapatkan pujian hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian ketika ia berupaya untuk bisa menghayati apa yang zikir-zikir yang ia ucapkan, ia menjadi orang yang tawabu. Itulah ya, pengaruh daripada berzikir. Ya, dosa seseorang yang mengucapkannya dengan penuh penghayatan, dengan penuh pemahaman, menjadikan diri orang yang mengucapkan itu ya, menjadikan dosa-dosanya di dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zikir. Dan ringan sekali, sehari cuma 100 ya. Tidak sampai 10 menit mungkin kita berzikir mengucapkan subhanallah wa bihamdih 100 kali. Ya, dalam sehari. Ya, Sambil duduk mengucapkan subhanallah wa bihamdi. 20 kali saja udah berapa? Ya paling satu menit, dua menit. Nanti duduk lagi. Ya. Siang duduk lagi, baca lagi subhanallah wa bihamdi. 20 kali. Habis sholat, setiap habis sholat saja udah selesai 100 kali. Ringan sekali amalannya. Namun itu tadi, Permasalahannya apakah hamba Allah Subhanahu wa taala itu menerima taufik dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Karena meskipun amalan itu ringan, amalan itu mudah, tetapi ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka perkaranya menjadi lain. Keutamaan lain dari berzikir zikrullah sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Awsat ya, di dalam Mu'jam Al-Awsat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma ahalla muhillun qat illa busra illa busra wala kabbara mukabbirun qat illa busira qila bil jannah qala na'am ya, tiadalah seseorang mengucapkan tahlil ya, la ilaha illallah kecuali akan mendapatkan berita gembira illa busira kecuali akan disampaikan kepadanya berita gembira. Wala mukabbirun qat dan tidaklah seseorang mengucapkan takbir. Allahu Akbar membesarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Illa busyira. Kecuali akan disampaikan kepada dirinya berita gembira. Qila seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Apakah yang dimaksud berita gembira tersebut bil jannah dengan orang tersebut akan masuk ke dalam jannah, surga? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam qala na'am ya. Orang yang berzikir ya, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ya, itu adalah orang yang akan mendapatkan jannah mengucapkan takbir Ya. ya. Maka ya. zikrullah memberikan keutamaan bagi orang yang mengucapkannya. Ya, terutama di hari-hari ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, mengucapkan tahlil, takbir. Ya, besar sekali keutamaannya. Kemudian manfaat ataupun faedah keutamaan zikir juga kita dapatkan dari hadis yang lain. Keutamanya sungguh luar biasa. Sebagaimana hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah saya sampaikan berita tentang bi khairin a'malikum sebaik-baik amalan yang kalian kerjakan wa azkaha 'inda malikikum dan amalan yang paling mensucikan di hadapan Rob kalian warfa'iha fi darajatikum dan amalan yang bisa meninggikan derajat kalian wa khairul lakum min antal ribu aduwakum fatadribu a'naqahum ribu yadribu a'naqakum dan satu amalan yang lebih baik bagi kalian daripada berjumpa dengan musuh lalu kalian dengan usaha kalian menebas leher-leher musuh kalian. Ya, sementara mereka pun berusaha untuk menebas pula leher-leher kalian. Artinya sedang bertempur. Satu amalan yang amalan itu lebih baik daripada seseorang sedang bertempur. Ya. Maka kalau para sahabat menjawab bala, ya Rasulullah. Kala amalan apakah itu? Ya. Amalan apakah yang amalan tersebut? Ya. ya. Sangat luar biasa. Ya. Wa ajkaha inda malikikum sampai dengan amalan tersebut. Ya. Seseorang ya, yang paling mensucikan di hadapan Robnya amalan tersebut meninggikan derajat kalian ya. menjadikan kalian wa khairul lakum min infaqi dhahab wal wariq ya. menjadikan amalan tersebut lebih baik bagi kalian dari menginfakkan emas dan perak ya. amalannya itu lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak apakah itu amalannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam zikrullah taala yaitu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qala Muadz ibnu Jabal, kemudian Muad sahabat Muad bin Jabal ya, mengatakan syai'un anja min azabillahi min dzikrillah. Ya, tidak ada satu perkara yang paling bisa menyelamatkan dari siksa Allah min zikrillah kecuali dari amalan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kita perhatikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan yang paling mensucikan di hadapan Rob kalian amalan itu adalah yang paling mensucikan wa azkaha inda malikikum amalan tersebut paling mensucikan di hadapan Rob kalian. Kemudian amalan tersebut warfa'iha fidarojatikum. Amalan tersebut yang paling meninggikan derajat kalian. Ya, dengan amalan itu tinggi derajat orang yang mengucapkan amalan tersebut. Yang mengamalkan amalan tersebut. Kemudian amalan tersebut wa khairul lakum min infaqiz zahab wal warq. Ya, lebih baik daripada seorang meminfakkan emas dan peraknya. Bayangkan. Sangat luar biasa. Ya. Wa khairul lakum min antal qaw aduwakum. Ya. Dan amalan tersebut lebih baik daripada seseorang bertemu dengan musuh, berhadapan dengan musuh fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum di mana setelah bertemu dengan musuh kalian berusaha menebas leher musuh kalian dan musuh kalian berusaha untuk menebas leher kalian. Artinya pertempuran yang sangat sengit. Nah, semua itu ya, mana yang lebih baik? Nabi saw amalan apakah itu yang sehingga dikatakan lebih baik dari semuanya itu? Nabi menyebutkan zikrullah taala, bertikir, menyebut nama Allah taala. Ya, sangat mudah amalannya. Ya. Ya. Tetapi itu tadi Apakah orang itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia kemudian mau untuk zikrullah ya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah ia terlalaikan dengan kehidupan dunia? Dan disebutkan ditambahkan oleh Muad bin Jabal radhiyallahu anhu ma syai'un anja min azabillah min zikrillah. Tidaklah satu perkara, tidak ada satu perkara yang lebih menyelamatkan dari siksa api neraka, dari siksa api neraka selain daripada zikrullah, ya. Selain daripada zikrullah. Ya, menyelamatkan dari siksa api neraka tadi dengan mengucapkan tahlil, Eh, dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali ya, ia akan diampuni dosa-dosanya ya, dan seterusnya sehingga amalan-amalan dikir yang sedemikian ringan mudah ya, ternyata bisa menjadikan seseorang terbebas dari siksa api neraka dan kemudian seseorang itu bisa untuk mendapatkan jannah Kemudian amalan lain keutamaan dari zikrullah mendapatkan magfirah sebagaimana hadis di awal, kemudian dikuatkan dari hadis yang lain. Yang kadang-kadang orang ya, kalau tidak mendapatkan taufik ya, ada saja gangguannya mau zikir itu. Mau berzikir itu ada saja gangguannya. Misal misalnya manfaat keutamaan zikrullah setelah sholat fardu misalnya. Keutamaannya apa? Sebagaimana dijelaskan ya, hadis ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda man subhanallaha fi duburin kulli salatin thalathan wa thalathin. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah di akhir salat setelah selesai salat sebanyak 33 kali. Wa hamidallah thalathan wa thalathin. Demikian juga mengucapkan tahmid alhamdulillah 33 kali Wa Allah, salatan wa salasin Demikian juga membesarkan nama Allah, bertakbir. Ya, mengucapkan takbir 33 kali. Ya. Fatilka tis'atun wa tis'un sehingga jumlahnya menjadi 99 zikir. Ya. Mengucapkan subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33 Seluruhnya total 99 Waqala kemudian Beliau menyebutkan Tamamal mi'ah Yang 99 itu disempurnakan Menjadi 100 Dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir apa yang akan didapat dari orang yang duduk sebentar ya, tidak ada 10 menit tidak ada seperempat jam duduk sebentar mengucapkan tiga macam zikir itu kemudian ditutup disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir menjadi 100 apa yang didapat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghufirat khatayahu akan diampuni dosa-dosanya wa in kanat mithla zabadil bahri meskipun dosa-dosa itu semisal buih banyaknya itu buih di lautan semisal banyaknya buih di lautan. Banyak sekali buih di lautan itu. Tetapi dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ya, pungkas selesai menunaikan salat fardu ya, 33 ya, tasbih, 33 tahmid, 33 takbir diseratuskan menjadi kalimat tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu semua akan menghapus dosa-dosa kita dan itu diucapkan setelah sholat subuh ucapkan orang beraktivitas mungkin dia berbuat dosa lagi sholat duhur dihapus lagi setelah sholat duhur dia beraktivitas mungkin melakukan dosa lagi. Asar hapus lagi. Terus lima waktu ada pemutihan. Ya. Dan itu mudah saja. Dan itu mudah saja. Tapi kalau tidak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, HP-nya bunyi, wah sebentar. Dikirnya ditinggalkan, terus langsung buka HP. Ada saja gangguannya. Gitu. Ya. Ada saja gangguannya. Kalau tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, amalan yang sedemikian mudah, amalan yang sedemikian ringan tidak bisa terlaksana. Tidak bisa diwujudkan. Amalan ringan. Amalan mudah. Ya, tidak perlu pakai biaya mahal untuk menghapus dosa-dosa kita mimpi itu tadi. Ketika taufik Allah Subhanahu wa taala ya, tidak bersama kita. Nah, itu. Ada saja gangguannya. Sedang pikir enak-enak datang orang. Assalamualaikum akhi. Ah, nggak jadi pikirnya, Kan begitu. Mau tidak dilayani dikira nanti som-som gitu kan, sombong. Ya. Mau dilayani juga ya sudah terpaksa ditinggal. Ya. Ada saja gangguan itu. Dan yang menyapa juga enggak enggak mau peduli kalau ini sedang dikir Ah, main serobot aja. Ya akhi, apa kabar? Ya, kalau mau didiamkan, dibuat patung gitu kan, kan nggak elok juga ya kan. Akhirnya ya sudah. Akhirnya ngobrol. Ngobrolnya setengah jam. Udah hilang waktu pikirnya. Setelah itu pulang ke rumah. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi luput sudah keutamaan itu tidak bisa diperoleh. Nah, ini zikrullah. Ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ya, seseorang yang beriman berupaya untuk bisa melakukan zikir-zikir ini dengan sebaik-baiknya. Ya, selain zikir itu akan ya, hikmahnya akan memberikan kesehatan kepada jiwa kita. Ya. Selain itu hikmahnya akan menumbuhkan rasa tenang di dalam batin kita. Ya. Selain itu ya, dengan berpikir ya, keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan, ya. dosa yang dihapuskan, terhindar dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam jannah. Bukankah itu tujuan daripada semua upaya yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk keselamatan kita di akhirat. Supaya kita selamat di akhirat. Dan melalui zikrullah, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah saw ya, jalan untuk mendapatkan keselamatan itu ada. Ya. Zikir bisa menyelamatkan dari siksa neraka. Zikir bisa memasukkan orang ke dalam jannah dengan sebab zikir. Zikir menjadikan seseorang magfirah, mendapatkan magfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Dan lebih daripada itu, seperti disebutkan Ibnul Qayyim rahimahullah, zikir itu adalah cemeti terhadap setan. Uh, semakin banyak orang berzikir, semakin dia rajin mencambuk setan. Ya. Artinya setan itu kan musuh musuh kita. Ya. Dan semoga dengan banyak kita berzikir, tipu daya setan itu tidak akan mampu untuk ya, memperdayai kita. Ya. Ditambah lagi zikir, ya, sebagaimana nasihat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ya. Zikir itu pun untuk menangkal jin. Ya, baca ayat kursi, ya, kemudian membaca ya, tasbih, tahmid, takbir, uh, membaca al-ikhlas, membaca muawidhatain, ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu bagian dari zikir. Itu penangkal jin. Ya. Kecuali setelah sholat subuh, ya. selain membaca ayat kursi, bacaan al-ikhlasnya tiga, kali, baca Al-Falaknya tiga kali, baca an tiga kali. Dan maghrib, setelah sholat maghrib, baca ayat kursi, baca Al-Ikhlasnya tiga, tiga kali, baca ya, uh, eh, Al-Falaknya tiga kali, dan an tiga kali. Selain itu, selain dua waktu sholat ini, dibaca satu kali, satu kali. Dan kata Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, ini adalah pertahanan yang tangguh untuk tidak terkena serangan jin. Zikir dengan zikir. Ya. Maka ya, zikir itu hakikatnya adalah menjaga diri kita. Zikir itu hakikatnya kita membentengi diri kita dari berbagai macam mara bahaya. Ya. Yang tentu saja semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan. Tapi dengan sebab-sebab fikir kita yang sedemikian intensif. Sedemikian intensif. Ya. Sehingga tidak ada peluang bagi syaitan untuk masuk menyelinap ke dalam hati seorang hamba. Karena hamba itu disibukkan dengan zikrullah. Ya. Sedikit ada waktu luang, istighfar. Ya, Astagfirullah wa atubu ilai. Ya, sepuluh kali. Ya, sampai sehari itu bisa seratus kali. Masya Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. belum nanti ya, sore dan pagi harinya mengucapkan sayyidul istighfar. Zikir juga. Ya, yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari ya, penjelasan para ulama barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di sore hari ya, kemudian ia meninggal pada malam hari maka bagi dia jannah Barang siapa yang membaca di pagi hari, meninggal di siang hari, maka dia dapat jannah. Besar sekali pahalanya. Hanya duduk beberapa saat. Duduk beberapa saat. Seseorang mendapatkan keutamaan yang sedemikian besar dari zikrullah. Ya, cuma itu tadi. Ya, dunia itu begitu menggoda. Ya, duduk sebentar sudah nggak sabar. Apalagi jadwal futsalnya sudah mepet waktu. Wah, udah kacau. Ya, begitu selesai sholat, wah futsal nih, ya. Wah, badminton. Wah, hmm, tidak. Ya, memang dunia selalu menggoda, begitu. Ya, sehingga amalan yang ringan jadi mudah sekali ringan sekali untuk ditinggalkan. Amalan ringan tapi ringan sekali untuk ditinggalkan. Amalan mudah tapi mudah sekali untuk tidak dilaksanakan. Ya. Illa kecuali orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu diantara beberapa keutamaan zikrullah. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa lebih bersemangat untuk tidak meninggalkan pikir-pikir ini. Ya, Rasulullah mencontohkan pikir istighfar dan taubat seratus kali dalam sehari semalam. Ya, lakukanlah oleh kita di tengah di sela-sela ya, di sela-sela waktu yang ada, waktu luang yang ada. Waktu sholat, ya jangan beranjak dulu, jangan cepat-cepat beranjak ya, kecuali yang mau menunaikan sholat jamaah ya memang dikirnya otomatis akan ya, tak terhindarkan tapi dikir-dikir ba'da sholat dalam kondisi-kondisi normal dalam kondisi-kondisi yang tidak ya ada kepentingan apapun ya bisa kita lakukan Rasulullah SAW pernah ya, Begitu selesai sholat, salam, beliau langsung menghadap ke jamaah. Kemudian beliau melompati pundak-pundak jamaah. Ya. Kenapa? Beliau bersegera. Karena beliau punya tanggungan. Ada amanah yang harus beliau segera selesaikan. Kondisi-kondisi tertentu memang menjadikan seseorang untuk kemudian bisa meninggalkan satu ya, momentum dikir tapi dibalik itu semua selain waktu itu dilengkapi dengan dikir-dikir yang lainnya nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang adzakiruna ya, adzakiruna Allah orang-orang yang senantiasa berzikir ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah salah satu sifat ciri dari orang-orang yang beriman. Sehingga ketika dengan zikir-zikir itu hati kita menjadi bergetar, hati kita menjadi lebih mantap lagi keimanan, maka itu adalah salah satu hikmah, salah satu keutamaan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.